Selamat pagi. Pagi Bu. Silahkan. Kalau saya sih berpendapat ya dibatasi aja kalau dilarang sama sekali ya nggak ini namanya kita kan negara bukan kampung ya. Ya kalau kita lihat di daerah kalau di Jakarta sih orang minum di rumah-rumah itu jarang ya. Kalau di daerah itu terutama yang pendidikannya masih rendah itu ya itu kalau ada hajatan apalagi nama anak itu dia pestanya ya itu dia bangga dengan minum-minuman minum-minum keras begitu dia itu bangga walaupun buat makan susah tapi kalau buat minum dia nggak susah gitu itu kalau orang-orang yang di daerah yang masih ketinggalan pendidikannya gitu ya Pak Fahri ya pagi ya, ya saya heran mau dibawa kemana negara kita ya negara kita kan negara demokrasi bukan negara agama tertentu ini larang ini undang-undang ini udah bukan main hebatnya nih sudah menjurus ke negara mana gitu, negara dalam bentuk apa. Terima kasih. Pak Harko? Iya, pagi. Ini tujuan undang-undang ini untuk apa? Satu, apakah untuk benar-benar mengurangi pajak kan? Yang bagian pajak kan juga mengurangi pajak seenak-enaknya kan? Tapi di bagian polisi dan hukum cari duit juga kan, cari celah supaya bisa main di situ nanti orang tangkap-tangkapin yang minum alkohol kan. Nggak jelas kan tujuannya untuk apa? kalau perlu kalau memang untuk tujuan agama jadikan aja negara Indonesia jadi negara Islam ya kan orang yang muslim nggak boleh minum alkohol gitu kan paling gampang simpel gitu peraturan jangan dibikin susah gitu loh tujuannya nggak jelas buat apa gitu ini negara demokrasi bukan negara salah asal-asalan gitu pakai inilah pakai pakai apa ya udah nggak ngerti dah tuh pemerintah bikin aturannya maunya gimana kasih Pak Nyoman selamat pagi Selamat pagi Mbak Dena Silahkan Pak Nyoman Oke kalau untuk eh, pembahasan ruu ini ya saya pikir ya, kalau memang bertujuan baik itu kita harus sambut dengan positif. Tapi kalau untuk memberikan apa namanya eh, kepada pemakai eh, apa namanya itu hukuman segala macam saya pikir itu kurang realistis karena pemakai ini termasuk bagian dari korban ya mbak ya untuk itu lebih baik produsen pembuat itu sekalian saja dilarang eh, pembuatannya untuk di Indonesia gitu aja mbak terima kasih Pak Hari selamat pagi pagi silahkan uh, eh, itu pemerintah nggak ada kerjaan kali ya yang beresin dulu undang-undang korupsi bikin susah yang korupsi hukum mati korupsi itu menyangsarakan rakyat apa ini eh, undang-undang kayak gini mau dibikin Terus negara ini mau dibawa kemana? Mau negara agama? Gak ada kerjaan benar-benar. Memang gak ada gunanya udah tuh kepala negara. Terima kasih. Pak Dede. Pagi Bu. Silakan. Eh, kita mesti tahu dulu ya latar belakangnya kenapa mereka buat undang-undang ini. Pada saat dibuat, apakah mereka sudah memperhitungkan eh, loss Uh, eh, resiko lossnya itu apa sudah diperhitungkan atau tidak karena dia pasti akan mempengaruhi uh, dari segi uh, income pariwisata ataupun orang yang sudah biasa uh, konsumsi alkohol walaupun dengan kadar kecil. saya rasa itu aja Bu. Jadi mereka harus pikirkan matang-matang karena pasti ada satu porsi di sana yang akan hilang dan akan ada beberapa mungkin banyak orang yang biasa menjual minuman karena pendapatan udah rutin tiba-tiba dihilangkan ya mereka sedikit banyak pasti akan sangat pengaruh. Terima kasih banyak, selamat pagi. Ya, Pak Hari, selamat pagi. Pak Ibu, Silahkan. Ibu baca beritanya salah. Kalau barang siapa dengan sengaja atau tidak sengaja minum, minuman beralkohol, itu semua orang Bu. Itu undang-undangnya minum beralkohol yang tidak, men, yang tidak memakai cukai, begitu. Jadi jangan-jangan Anda memotong kata tidak memakai cukai supaya Anda seperti semangat begitu bisa mengkritik pemerintah. Jadi tolong dibaca editor itu undang-undangnya begitu Anda salah itu ya. Terima Baik, terima kasih. Pak Tony, selamat pagi. Eh, selamat pagi, Bu. Kalau berani itu rokok itu, Bu. Kalau berani membuat undang-undang rokok yang melarang merokok. Tapi kok beraninya sama alkohol aja terlalu kecil tuh untuk kesehatan masyarakat. Saya setuju alkohol, cuman lebih bagus kalau rokok. Terima kasih. Selamat pagi Pak Ibu. Halo, selamat pagi. Ya, silakan Pak. Iya, eh, saya sangat setuju dengan kebijakan ini karena kan memang minuman keras adalah sumber sumber kejahatan, sumber eh, keburukan gitu. Nah, tapi kritik poinnya memang mana nantinya penegak penghubungnya. Karena Pak Ibu, boleh telepon kembali, mohon maaf sinyal kurang terbaca dengan jelas ya. Bapak Liwi. Ya, ini kan latar belakang pemerintah harus jelas untuk tujuan apa. Kalau memang rakyat Indonesia tidak boleh minum alkohol, tutup saja semua pabrik alkohol. Satu, kedua, kalau tujuannya untuk agama tertentu, ya itu jadikan aja negara Indonesia sebagai negara Islam seperti eh, Malaysia ya tapi konsekuensinya itu jelas ada polisi agama ketiga ya kalau memang eh, mau mengada-ngada antara hukum uh, istilahnya kan di Indonesia ini kan bukan negara milik satu agama saja ya kan banyak banyak apa namanya agama lain udah jangan mengada-ngada gitu kalau memang tujuan untuk korupsi untuk cari perkara ya nanti orang mau didenda dua juta di polisi damai lima puluh juta bicara aja seperti itu jadi jangan terlalu mengada-ngada nggak realistik gitu. itu aja makasih ya. Pak Bun selamat siang selamat siang Bu itu DPR nggak ada kerjaan Bu kalau gitu bukan negara demokrasi dong kalau orang mau minum apa kan bisa bebas emang dia utang kan punya duit makan apa juga boleh dong ya kan terima kasih Bu Pak John selamat siang a silakan komentar anda ya itu DPR berarti nggak bisa nikmatin hidup itu kalau kalau kalau di, di resmikan undang-undang itu dan juga pajak dari miras itu kan sebenarnya cukup tinggi dan bisa membantu negara ya saya bilang ya oke okay, itu aja thank you baik terima kasih Pak John Pak Togi selamat siang ya, selamat siang Bu boleh ya kasih opini ya silakan Pak ah, saya kira uh, eh, RUU itu bisa dibuat, tetapi bukan begitu dong caranya. Karena sudah dalam realita bahwa minuman beralkohol itu udah konsumsi masyarakat Indonesia. Contoh bir, iya kan? Dan masih ada banyak lagi brem dan lain-lain. Nah, yang perlu diatur sebetulnya mana yang boleh bebas, mana yang mungkin harus terukur atau untuk kelompok tertentu saja. Contohnya, misalnya yang level-level kayak whisky begitu kan ya, itu 40 persen nah, alkoholnya. Nah, itu mungkin ada kehususan. Kelompok mana yang boleh, kelompok mana yang tidak boleh. Tapi kalau bir, brem itu udah minuman masyarakat Indonesia. Masa mau dilarang kita didenda minum bir? Nah, jadi RUU itu pun jangan sembarangan dibuat begitu aja harapan kita sih DPR-nya mesti hati-hati membuat pasal demi pasalnya itu. Ya, terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Pak Sogi Pak Gilbert, silakan. Ya, ini kan masih RUU. Kita harapkan jangan jadi undang-undang lah. Ya kan, karena yang penting-penting kan masih ada seperti RUU, eh, seperti undang-undang tentang narkoba ya, itu harusnya diperketat jangan diberikan remisi, jangan diberikan gerasi, jangan diberikan apa. Karena ini 50 orang anak bangsa meninggal setiap hari. Itu yang paling yang harus difokuskan. Tidak boleh ada gerasi untuk narkoba. Karena itu maha penting sekali narkoba. Kalau alkohol tuh masih saya kategorikan tuh tidak sedahsyat narkoba. Itu aja, makasih. Terima kasih Pak Gilbert. Pak Sahel, selamat siang. Selamat siang, saya agak nggak tahu mau apa ini negara ini. Itu undang-undang mau dibikin melarang eh, alkohol. Alkohol itu yang mana sih? Kita minum, makan apa namanya, tapi itu ada alkoholnya. Bir, semacam. Biarlah Biarkan mereka yang minum alkohol sesuai dengan keyakinannya. Saya berpikir, justru sekarang ini agama ini membawa petaka. sorry kalau semuanya dibikin menjadi kembali ke primitif rakyat yang enggak aduh kok negara kita jadi primitif gini loh cara pemikiran anggota DPR itu kenapa mesti didendara minum bir minum wine itu hak mereka mereka enggak mengganggu orang lain Ya harus diatur adalah produk-produk alkohol yang yang ilegal itu sangat bahaya memang itu aja diatur peredarannya produksinya dengan orang minum yang dimasalahin kok kalau saya minum bir saya kenapa harus saya salahin saya suka oh itu haram itu lain dengan itu soal kepercayaan jangan dicampur adukan semua terima kasih baik terima kasih Pak Sahal. telepon terakhir Pak Alex selamat siang selamat siang ya saya cuma mau komentar aja ini kan sebetulnya yang perlu diatur cuma distribusinya aja jadi bukan objeknya yang disalahkan. Memang betul, betul eh, itu kalau alkohol disalahgunakan memang membawa efek buruk. Tapi kan distribusinya kita bisa atur. Di restoran atau di kafe yang bisa menjual, tidak boleh dijual bebas misalkan. Apakah kalau misalkan mobil, mobil menabrak orang kemudian ini, kemudian mobilnya langsung di ban, mobilnya tidak boleh dipakai lagi. Itu kan juga nggak logis jadinya DPR-nya. Mudah-mudahan mereka bisa mengerti. Ya, makasih. Terima kasih Pak Alex.